ini memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat maghrib dengan berjamaah dan kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan sebagian daripada firman Allah Taala dan juga sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan dari para ulama warasatul anbiya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan uh, melanjutkan membacakan Kitabul Adab dan kita akan membacakan babu adabid doa. Bab yang berkaitan dengan etika berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tiadalah aku ciptakan jin dan manu dan manusia kecuali agar mereka beribadah semata-mata kepada diriku ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin aku tidaklah menginginkan kepada mereka makanan dan aku juga tidak meminta kepada mereka agar mengirim rezeki bahkan Allah taala adalah zat sang pemberi rizki, dan Allah maha perkasa lagi maha kuat dan satu di antara bentuk peribadatan yang kita lakukan kepada Allah taala adalah berdoa. Ya adalah berdoa. Nah, beberapa waktu ke depan insyaallah kita akan bacakan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah doa. Mudah-mudahan akan menjadikan kita uh, semakin mengetahui bagaimana di dalam kita beribadah kepada Allah taala khususnya adalah yang berkaitan dengan masalah doa. Yang pertama bahwasanya doa adalah ibadah, ya, doa adalah ibadah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu di antara firman Allah taala yang terdapat di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rob kalian berfirman, mintalah kalian kepada diriku, berdoalah kalian kepada diriku. Niscaya aku akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas ya, mempertegas sesungguhnya kalau kita hendak mencermati ayat itu sendiri kita akan mendapati bahwa doa adalah ibadah. Di bagian awal ayat Allah mengatakan ud'auni astajib lakum. Dan kemudian di bagian akhir innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, di bagian awal Allah mengatakan mintalah kalian kepada diriku, berdoalah kalian kepada diriku. Di bagian akhir Allah mengatakan barang siapa yang menyombongkan diri dari beribadah kepada diriku. Nah, ini maka secara eh, implisit sebelumnya bahwa di dalam ayat ini telah menjelaskan doa merupakan bagian daripada ibadah. Namun kemudian supaya kita lebih mantap bahwasanya doa itu adalah ibadah, maka baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang eh, disampaikan oleh sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan tatkala Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan waqala rabbud waqala rabbukum ud'uni astajib lakum faqal maka kemudian baginda Rasulullah mengatakan addu'a wal ibadah ya addu'a wal ibadah bahwa doa itu adalah ibadah ini hadis yang derajatnya hasan Adapun hadis yang menyatakan ad-du'a'u mukhul ibadah ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang uh, hasan ini dan Ibnu Majah. Adapun uh, hadis yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti sari ibadah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini hadis yang lemah. Jadi yang hasan yang boleh kita jadikan sebagai rujukan adalah hadis ini yang menyatakan bahwasanya doa adalah ibadah. Artinya doa itu merupakan bagian daripada bentuk peribadatan kepada Allah Taala. wa taala. Kemudian kita akan sebutkan sebagian kecil ya, sebagian kecil daripada fadilah berdoa, ya keutamaan berdoa. Yang pertama, doa merupakan satu di antara ibadah yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang yang berdoa, oleh orang yang melakukannya dalam rangka untuk merealisasikan firman Allah taala yang terdapat di dalam surat al zariyat yang tadi telah kita nukilkan. Ya, saya ulang bahwa doa merupakan satu di antara ibadah yang akan bisa mengantarkan orang yang berdoa ataupun orang yang melakukannya bisa merealisasikan satu di antara uh, satu di antara cara untuk mentauhidkan Allah tabaraka taala. Satu di antara untuk merealisasikan firman Allah tabaraka taala yang terdapat di dalam surat Adz-Dzariyat yaitu surat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah menitahkan kita di muka bumi ini tujuannya adalah dalam rangka supaya kita beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan berdoa kepada Allah tabaraka taala, maka ketika seseorang yang melakukannya bisa memenuhi persyaratan di dalam berdoa kepada Allah mulai dari eh, kata-kata uh, yang selayaknya dia ucapkan yaitu dimulai dengan menyanjung Allah, bersolat kepada Rasulullah dan kemudian baru kita meminta apa yang kita uh, inginkan dan kemudian kita pun tidak tergesa-gesa untuk segera diwujudkan doa kita dan kemudian kita memiliki keyakinan yang penuh kepada Allah taala Bahasanya Allah adalah sang pengabul doa Maka orang yang berdoa semacam ini Akan mendapatkan halawah Ya akan mendapatkan halawah Yaitu rasa manis Dia bisa merendahkan diri kepada Allah Dengan serendah-rendahnya Menghinakan dirinya di hadapan Allah Merasa bahasa dirinya adalah uh, Seorang hamba yang sangat-sangat butuh kepada pertolongan Allah taala. Nah, ketika seseorang di dalam berdoa kepada Allah yang memenuhi beberapa hal yang kita sampaikan di muka, maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dan beliau mengatakan qala ba'dul arifin sebagian orang-orang yang bijak telah menyatakan ataupun mengatakan Innahu latakunu li hajatun ilallah. Sesungguhnya aku betul-betul berhajat. Aku betul-betul butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Fa as'aluhu iyyaha. Maka aku akan memohon kepada Allah tabaraka wa taala segala bentuk permintaan. Fa yuftahu alayya min munajatihi wa ma'rifatihi. Maka kemudian akan dibukakanlah bagi diriku yaitu eh, kesempatan untuk bermunajat dan semakin mengetahui mengenal tentang Allah tabaraka wa taala. Wa tadallul lahu dan kemudian semakin menghinakan diriku kepada dirinya. Dan wa tamalluk baina yadihi dan akan semakin merasa e, bergantung bersandar kepada dirinya, jadi ya, hadapannya. Nah, ketika orang itu bisa berdoa kepada Allah dalam keadaan semacam ini, maka ma ahabbu ma ahabba an yuakhkhara anni qada'uha wa tadumu li tilkal hal. Ketika di dalam aku berdoa kepada Allah Jalla wa ini adalah sebagai bentuk munajat saya kepada dirinya. Dan saya pun akan semakin mengenal Allah, akan semakin menghinakan diriku kepada Allah dan akan semakin bersandar dan berpengharapan di hadapannya maka betapa sangat inginnya seandainya Allah akan menunda ya seandainya Allah akan menunda pengkabulan doaku. Di kata sebagian ulama tadi, dia malah akan lebih senang seandainya doa itu ditunda oleh Allah pengkabulannya. Kenapa? Karena dirinya merasakan ya lezatnya di dalam berdoa kepada Allah wa taala. Dan aku akan senantiasa dalam keadaan semacam itu. Ternyata terus berdoa, berdoa dan berdoa kepada Allah. Dan ini pun insya Allah semua kita akan bisa merasakan. Tatkala kita sedang memilih kebutuhan, sedang memiliki hajah, dan apalagi hajah kebutuhan yang ada pada diri kita itu e, sepertinya tidak ada lagi yang mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah Taala. Kita sedang sangat-sangat butuh kepada Allah. Maka kita pun kemudian betul-betul menghinakan diri kita kepada Allah sebagai orang yang butuh. Kita pun menengadahkan tangan kita di hadapan Allah. Dan kemudian kita berupaya untuk bisa melihat Allah meskipun kita tidak mampu untuk melihatnya. Kita akan berbuat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu tatkala kita beribadah maka seakan-akan kita melihat Allah. Namun tatkala Allah Nah, namun tatkala kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahasanya Allah yang akan melihat kita. Maka seakan-akan kita pun melihat Allah. Dan minimalnya kita akan yakin Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang melihat apa yang menjadi tuntutan kita. Maka kita pun akan semakin merasa nikmat di dalam berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi tatkala kita sedang di dalam keheningan malam. Di sepertiga malam yang terakhir Lebih-lebih lagi eh, tatkala kita sedang sujud di mana keadaan sujud adalah keadaan di mana seorang hamba itu sangat dekat kepada Allah Taala. Yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim Kana aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih sajidan fi salatihi au kama qala alaihi Sesungguhnya sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabbnya yaitu tatkala seorang sedang sujud di dalam salatnya maka beliau katakan fa'aksiru biddu'a maka perbanyaklah kalian di dalam berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dalam redaksi yang lain juga di Imam Muslim baginda Rasulullah mengatakan Fajtahidu berdoa. Maka bersungguh-sungguhlah engkau berdoa kepada Allah. Maka bukan merupakan satu hal yang tidak mungkin. Ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan beberapa catatan di muka, maka dia akan sangat mudah kemudian meneteskan air matanya di hadapan Allah di keheningan malam, di kesunyian malam. Maka Ketika eh, doanya ditambah dengan menangis maka insya Allah taala akan eh, semakin dekat untuk dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Selain seseorang ketika itu dia akan mendapatkan nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah, nikmatnya di dalam berdoa kepada Allah tabaraka taala. Maka dia pun akan berlama-lama di dalam bersujud kepada Allah tabaraka taala. Jadi setelah kita membaca eh, zikir sujud ya subhana rabbil a'la ataupun e, zikir-zikir eh, yang lainnya maka baru kemudian kita berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang sedang menjadi hajah kebutuhan kita. Kemudian di antara fadilah doa bahwa doa ini akan menjadi penolak daripada takdir Allah tabaraka wa taala. Satu-satunya yang bisa menolak takdir Allah adalah doa. Namun bahwa kita harus memahami masalah takdir ini secara e, menyeluruh ya, secara komprehensif. Tatkala baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa doa itu adalah satu-satunya yang bisa menolak takdir, maka bahwa manfaat doa bisa menolak takdir ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka kita beriman kepada takdir ya, awalu awalul amri wa akhiruhu. Di bagian awal dan di bagian akhirnya. Sebagai sebuah ilustrasi, tatkala Allah Jalla wa ala ingin uh, mengubah takdir pada diri seseorang, maka Allah pun takdirkan bagi dirinya. Satu contoh Seseorang Allah berikan sakit ya, Allah berikan sakit kepada dirinya Maka Allah pun kemudian ilhamkan kepada dirinya ya. Sehingga dirinya pun memperbanyak berdoa kepada Allah Taala ya. Itu dengan merukyah dirinya sendiri Maka Allah takdirkan dirinya pun kemudian berdoa kepada Allah Dan setelah itu maka Allah pun takdirkan Takdir yang semula dicatat Bahasanya si fulan ini adalah sakit maka dia pun dirubah menjadi sembuh. Dan akhirnya dengan takdir Allah orang tadi e, sembuh dari penyakitnya. Di, demikianlah kiranya rentetan e, bahwasanya untuk memahami doa itu adalah satu di antara ataupun bahkan satu-satunya yang bisa menolak takdir. Dan e, takdir yang dirubah dengan doa semacam ini adalah takdir yang ada di tangan para malaikat. Ya karena takdir itu ada beberapa. Ada takdir yang disebut dengan takdir yang kekal abadi. Ya. Takdir yang kekal abadi. Takdir yang telah tercatat di dalam lauh mahfud, itu takdir yang azali. Yang Allah Jalla wa'ala telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi khamsina alfa sanatin min qabli ayakhluqas samatil ard. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, maka Allah telah catat. Termasuk duduk kita saat ini telah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu bagi otak kita tidak akan mampu untuk memikirkan ya selama itu dan sejauh itu. Kok bisa? Itu bagi Allah satu perkara yang sangat mudah. Nah, yang kedua yang disebut dengan takdir umri, ya takdir umri. Itu takdir yang Allah Jalla wa tetapkan eh, bagi seseorang selama dia hidup di dunia. Ya, selama dia hidup di dunia dan ini ada di tangan malaikat. Dan malaikat pun dia tahu setelah Allah Jalla wa perintahkan kepada dirinya untuk mencatat tentang hal ehwal yang akan terjadi pada diri orang ini selama kehidupannya. Dan takdir ini akan dicatat oleh malaikat ketika e, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepada janin yaitu pada saat bayi berumur 4 bulan. Ya, jadi Allah perintahkan agar e, malaikat itu mencatat beberapa hal yang terkait dengan seseorang. Mulai dari umurnya, mulai dari rezekinya dan kemudian apakah nanti orang ini akan menjadi orang yang bahagia atau ataukah orang yang sengsara. Telah dicatat ketika itu. Itu takdir umri. Dan yang ketiga yang disebut dengan takdir sanawi. Ya. Takdir sanawi itu takdir yang berkaitan dengan diri seseorang untuk kurun waktu satu tahun. Ya, untuk kurun waktu satu tahun. Itu yang kata Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Qadar ya ketika malaikat itu turun ke muka bumi dalam rangka untuk mencatat ya takdir selama satu tahun bagi diri seseorang. Dia akan catat hal ehwal yang akan terjadi pada diri orang tadi, termasuk diantaranya adalah kayak tadi. Dan yang terakhir yang disebut dengan takdir yaumi, takdir yang sifatnya adalah harian. Ya. Sehari ini si akan melakukan apa? Dan tiga takdir yang terakhir itu semuanya masuk ke dalam takdir azali Yaitu yang terdapat di dalam kitab lauh mahfud Baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diratkan oleh Imam Tirmidhi dan hadis ini derajatnya hadis yang hasan dan disebutkan oleh Al Imam Al Albani di dalam silsilah as-sahihah nomor 154. Baginda Rasulullah bersabda, "La yarudul qada'a ila du'a'u." Tidak ada satupun yang bisa menolak kodok ketetapan Allah Jalla wa'ala kecuali doa Di satu-satunya perkara yang akan bisa mengubah doa eh, Mohon maaf mengubah takdir adalah doa Dan sekali lagi eh, proses di perubahannya ini pun juga telah Allah takdirkan ya Di dalam eh, takdirnya entah yang yang jelas sudah ditakdirkan di dalam Allah Mahfud dan kemudian eh, kemudian di takdir yang umri ataupun sanawi ataupun yaumi. Kemudian poin yang ketiga adalah birrul walidain min asbab ijabati doa. Bahwa berbuat baik sampai eh, kebaikan yang tinggi puncak kebaikan kepada kedua orang tua itu merupakan satu di antara sebab terkabulnya doa. Jadi banyak faktor yang akan menjadikan sebab doa itu terkabul di antaranya adalah ketika seseorang bisa berbuat birrul walidain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan redaksi ini adalah redaksi yang disampaikan eh, oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan sami'tu Rasul Rasulullah eh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda يأتي عليكم أويس ابن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد سمى من قرن كان به برس فبرأ منه إلى موضع درهم له وله والدة هو والدة هو بها آه، والدة هو بها بر لو أقسم علي على الله لأبره Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Ila akhiri al-hadis. Akan datang kepada kalian ya akan datang ke tengah-tengah kalian yang namanya Uwais bin Amir e, dari wilayah Yaman. Dari Murad kemudian dari Korn. Dia memiliki penyakit belang. Ya, jadi memiliki penyakit belang di sekujur tubuhnya. Dan kemudian penyakitnya ini sembuh kecuali hanya sebulatan uang dirham. Ya sebulatan uang dirham yang ini tidak sembuh. Jadi tetap ada belangnya namun hanya se e, bundaran uang dirham. Dan dia memiliki seorang ibu. Dan kepada ibunya dia berbuat kebajikan. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya Seandainya si Uwais ini bersumpah kepada Allah, ya, bersumpah kepada Allah, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengabulkannya. Seandainya Uwais ini menyumpai seseorang ataupun dia berdoa kepada Allah untuk seseorang, pasti Allah Jalla wa'ala akan mengabulkannya. Maka kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Andekan kau memungkinkan untuk meminta doa kepada dirinya, untuk memintakan ampunan untuk dirimu, maka lakukanlah. Dan kemudian datanglah musim haji di masa uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari uh, daerah Yaman. Maka akhirnya Umar pun senantiasa menanyai kepada mereka siapakah di antara kalian yang namanya Uwais dan berbakti kepada ibunya. Maka terus ditanya, ditanya dan ditanya. Dan akhirnya ketemulah. Dan setelah ketemu maka dia pun dicegat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dia minta kepada Uwais, "Wahai Uwais, mintalah mintakanlah kepada Allah ampunan untuk diriku." Maka Uwais tentu dia akan menjawab, "Wahai Umar, engkau adalah Amirul Mukmin." Bagaimana mungkin saya akan memintakan ampunan kepada Allah? Sedangkan kau adalah Amirul Mukmin, sedangkan kau adalah seorang sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Kebalik, saya yang minta engkau agar berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosaku. Maka akhirnya terjadi perdebatan. Dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan tidak karena saya telah mendengarkan bahasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang dirimu. Maka akhirnya Uwais pun ngalah dan dirinya pun kemudian berdoa kepada Allah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Maka kemudian terkenallah Uwais. Dan karena terkenal maka kemudian banyak orang yang meminta kepada dirinya untuk mendoakan dirinya dan akhirnya Allah pun mengabulkan mengabulkan dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan orang-orang yang memintanya kepada dirinya untuk berdoa kepada Allah Taala. Dan ketika semakin terkenal, maka akhirnya dia pun menghilang. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana kemudian Uwais ini berada. Ini luar biasa. Ya. Itu satu di antara contoh e, ketakwaan seorang yang memang betul-betul hanya menginginkan e, ketenaran di hadapan Allah Taala. Dia tidak ingin terkenal di dunia. Dan ini tidak bisa kita bayangkan seandainya ada orang yang semacam itu hidup di tengah kita sekarang ini. Ketika makbul doanya tentu dia akan semakin senang, semakin terkenal dan kemudian akan semakin e, menampakkan dirinya sebagai orang yang makbul doanya. Namun tidak demikian dengan Wais Al-Qarni yang memang seorang yang taat beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud dan hadisnya adalah hadis yang sahih yang mengisahkan tentang tiga orang yang sedang melakukan safar dan kemudian e, kemalaman di hutan dan akhirnya nginep di sebuah gua. Di luar Eh, perkiraan mereka ternyata pintu gua yang semula menganga besar tertutup dengan bebatuan yang jatuh dan persis berada di depan pintu dan tidak ada uh, celah bagi mereka untuk bisa keluar dari gua tersebut. Maka yang ada di dalam benak mereka hanyalah Allah taala. Karena setelah mereka berupaya untuk mengubah dengan tenaga mereka sedikit pun tidak bergeming ya batu yang berada di depan guanya. Maka kemudian masing-masing di antara mereka memikirkan kiranya apa yang amal soleh apa yang pernah mereka lakukan yang paling berkualitas dan kemudian mereka jadikan sebagai wasilah. Dan ini satu di antara contoh ya wasilah yang masyru'ah wasilah yang diperkenankan di dalam agama kita yaitu kita menyebut-nyebut amal soleh yang kita rasa paling paling berkualitas, paling ikhlas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sebut-sebut di hadapan Allah dan kemudian kita memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Satu di antara tiga orang yang terperangkap di dalam gua mengatakan Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani wali sabiyatun sigharun kuntu ara alaihim fa idza rahattu alaihim fa halabtu bada'tu bi walidayya asqaihuma qabla walidayya wa innahu na'a bi asyajar fama ataitu hatta amsaitu fawajadtuhuma qad nama fa fahalabtu kama kuntu ahlabtu Fajitu bil hilabi fakumtu inda ru'usihima akrahu an u uqidahuma min naumihima wa akrahu an abda'a bis sibyati qablahuma wasibyatu yatadhaghuna inda qadami falam yazal dalika ta'bi wa ta'buhum hatta tala'al fajr Fa in kuntu ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj lana furjatan nara minha as-sama'. Fa Fafarrajallahu lahum furjatan hatta yarawna minha as-sama'. Ya Allah sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia. Dan aku juga memiliki banyak anak yang aku menggembalakan uh, kambing ataupun menggembalakan binatang. Dan ketika aku telah menggembalakan, maka aku pun memerahkan untuk kedua orang tuaku. Ya, aku mulai dan memerahkan untuk kedua orang eh, orang tuaku susu dari binatang yang aku gembalakan. Dan aku pun memberikan minum kepada keduanya sebelum aku memberikan minum kepada anak-anakku. Suatu ketika aku pergi lumayan agak jauh. Maka tidaklah aku sampai ke rumahku kecuali aku telah mendapati keduanya dalam keadaan tertidur lelap. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Dan aku pun datang membawa susu tersebut ke samping kedua kepala beliau dan karena aku tidak ingin membangunkan keduanya dari tidurnya, maka eh, aku pun dalam keadaan tetap diam, ya tidak membangunkan. Dan juga anak-anakku mereka merengek di samping ataupun di dekat kaki-kakiku ya untuk meminta susu tersebut. Namun aku tetap tidak berikan kepada anak-anakku sebelum aku memberikan kepada keduanya. Dan keadaan semacam ini sampai datang waktu subuh ya, Masya Allah ini Dari mungkin tengah malam sampai subuh Orang tadi tetap e, di samping kepala kedua orang tuanya Dengan mem memegang susu dan tidak diberikan kepada anak-anaknya Ya Allah Seandainya apa yang aku lakukan itu adalah e, Semata-mata karena mencari wajahmu Maka berikanlah kepada kami kesempatan ya ataupun geserlah batu ini sehingga ada celah bagi diriku untuk melihat langit maka akhirnya Allah Jalla wa pun menggeser batu dan mereka apa namanya bisa mendapatkan celah untuk bisa melihat langit namun ketika itu belumlah bisa keluar dari e, gua tersebut hingga dua orang yang lain kemudian juga berdoa kepada Allah tabaraka wa taala Nah intinya bahasanya Berbakti kepada kedua orang tua Itu merupakan satu di antara Sebab Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa-doa kita Dan ini satu di antara contoh bagi kita Bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah Maka hendaklah kita menyebutkan amal-amal soleh yang kita rasa paling berkualitas di hadapan Allah dan baru kemudian kita memohon kepada Allah Taala apa yang menjadi keinginan hajat kebutuhan kita. Demikian yang kita sampaikan banyak salah dan kurang yang mohon dimaafkan dan setiap kebenaran datangnya dari Allah Taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.